Wa kalamalan ngendikani sapa Allah apa Musa Musa takliman kelan ngendikani tenang. Rusulan rupane pira-pira rusul mubasirina kang ngekeki seneng kabeh. Wa mungzirina nang ngekeki peringatan kabeh. Rasul itu tugasnya nyeneng-nyeneng nolan ngekeki peringatan. Li Allah ya kuna supaya ora ana iku dinasi kedhe menusa Allah ing atase ya wabah hujjah dan hujah. Tak ada rusul isa sausai kau utusi rasul. Mubasirina yang ana kabeh bisa lan ganjaran. Man ing wong amanah kang iman sepeman. Wa mungzirina lan peringatan kabeh beli kopi lan siksa man ing wong kafara kang kafir sapa lah tujuane ana rasul arsalna ngutus ingsun hum ing rusul di Allah yakuna linnasi ala boi hujjah ben manusa ngeten memari jenengan ra ngutus rasul mulane kula ora roh tata jadi Allah mesti ngutus rasul ben wong roh tata Dan ini sirine ya. Kena opo Islam gampang terkenal. Mereka jengben misalnya wonten daerah pedalaman sehingga gak santri ini kan enak. Gusti, kalau ya mesti ora ya aturan, ora sing nganda Mulane mun dadi sunnatullah mbok daerah wabang karo sundul langit mesti ana sing seneng hidayat. Mergo Allah ora iso nyiksa penduduk iku tanpa ana sing tau meringat meringat. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasul. ini sirine ngoten, nama nak teng pondok-pondok salah Pak ngoten. Kadang kok daerah abangan ana santri. Kadang daerah santri ora ana santri. Kan jeneng serapati perlu sing ke daerah santri. Muga wis wong wis ora ana wae maling wae elek. Sampeyan ngoten sunah itu. Lah Eropa niku riyen nak pusat Kristen Amerika Serikat. Enggak lagi kuat sarjana Islam. Memang berangkatnya karena sekuler, karena mental sekulernya. Tapi tetap akhirnya ono. Kemudian saat ini wonten TV. Meskipun disiarkan Barat atas nama tudingan terorisme, tapi akhirnya Islam uang kerungu kabeh. Nah, ono agama jenenge Islam. Iku di Allah yakuna nasi ala wahi hujjah. Dan manusia sebenarnya raisa protes. mengenai tinggi surat Tuhan diterangno andekan aku gak mutus rasul. Jadi walau nggih. Terus mesti wong ngomong laula arsalta ilena rasulan fanattabi ayatika min qabli an nazilla wa nak wa Jadi andekan aku gak ngutus rasul, mesti wong apa tak hisab. Kamu mboten jenengan nate ngelingno kok. Ken jenengan hisab. Ora ono sing meringat, bahwa padahal nek diperingat ya ya bangka. Paham ya? Jadi buatan mungkin ya, satu daerah kok nggak ada nazir. Pemene saat ini kata TV. Nah, cuma gini ku wau, niki sing perlu tak elingno madun khusus. Ideal itu kita inginkan, lu sing mari kehisap. Jadi nyata nih, hukum wah itu kali. Kabeh ulama ijma hukum wah ku kali. Hukum fikih. Kok dua orang wedok haram. Gak wah golek salam tempel ku haram. Tapi ana hukum wah iku terdiri pangeran. Iku jenis sunatu. sunnatu. ini saniki ngeten kula tenan kula tanglet. Allah itu tidak bisa mengazab kecuali setelah memberi peringatan baik yang skalane lokal kalau ning kene ono siapa tiap desa mesti ono kiai maupun skalane nasional meskipun ketika skala nasional kayak protes mereka ditampil lo artis saat ini kuatah sinetron religius mulai judul doa sampai tobat sampai istighfar yo ono ustad ini Jeffrey bukhori sampai akim sampai Arifin Ilham Paham dunia. Ini mungkin cara wong feke, protes. Karena di situ ada artis. Wah Mas Rumanto, mau dakwah kok jagoan untuk ayu misalnya. Hmm rumah tuh irine iku. Dawa kok. Nah sing madun gak? Ngarani matanya. Nah madun gak protese. Mergo suge-suge, gak cocok. dakwah tambah melarat, aurane tambah mandi ini gue. Sawangane tambah mandi. Eh, mandi. Dakwah gemerlapan sawangane rapati mandi. Ono Jafri Al Bukhari. Wonten Arifin Ilham. Secara hukum fikih memang ada masalah. Misalnya istilah tuh rojul wan nisa ya masalah. Ini betul lanang itu kumpul di dakwah sebagai iklan. Karena itu mesti disponsori satu produksi tertentu terus jadi kelar nyewoti. Ya, Tapi apapun yang melatar belakangi, tetap akhirnya uang roh jenenge Islam ini itu. Gimana? Selama ini versi yang terang kan jarang yang menyimpang. Gambaran ini uang nakal kalah, uang soleh menang kan terus yang ngotot. Gimana? Tapi lingko udah istighfar, udah tobat, marani Pak Kiai, pokoknya gambaran. <laughs> Kecuali tentang latih Pak Kiai, pegawai ini memberuji. Niku, <laughs> niku malah sih sesat yang ngotot niku. Awalnya <laughs> Kiai Sito orang cukup sebagai formasi nganti wong papat mulu. wolu. Berucin. Tapi intinya apa? Betapa Tuhan tuh membuat cara yang efektif supaya siapapun mengenal Islam. Nah, ini yang sampai harus ada. Sak soleh soleh madun tetep ora wong Irian Jaya ra kenal. Sak soleh soleh bahak tetep wong Sumatera ra kenal. Sak soleh soleh Kiai wong Monokromo tak top topi banawawi terbanyak enggak kenal. Jadi orang nanti punya alasan. Mengkulo kula roh Kiai. Pangeran no nyatane ning TV akeh Kiai. Kiai kok Jeffrey Al Khori sampai Arifin Ilham sampai Aki. Mergo ben wong ra dihujah nyatane tetep ana sing nyelingno. Mergo omongane Kiai di TV itu lebih baik ketimbang Kiai pribadi. Kelebihannya TV itu kan begini. Mas Dini harus mengikuti standar publik. Karena mereka punya penasihat-penasihat. Nah standar publik itu kan sing soleh menang, sing dolim kalah. Standar nasihat ya, sing apik lakoni, sing elek ting tinggal. Jadi tidak mungkin mereka memutar balikkan fakta. Mereka mesti mengikuti standar publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup, pokoknya aja korupsi, aja sing apik. Boleh mesti perintahnya apik-apik. Kalau nanti ngurung anak pidato ini agim tentang kepolisian, jadi polisi itu baik karena sering menangkap penjahat. Jadi prestasinya baik. Nah, penjahat jadi penjahat ya baik. Namanya penjahat ya jahat. yang enggak baik itu polisi kok jadi penjahat. <laughs> jadi kalau penjahat berarti penjahat masih profesional. Yang namanya orang jahat ya jahat. Ya. Kalau polisi jadi penjahat itu sudah profesional. Kalau polisi kok jadi penjahat. Jeffrey Al-Bukhari ya sama. Nah, Arifin Ilham yang gerbong bisa nangis. Mama nak dulu yang TV, artis-artis bisa nangis. Sama ra ikhlas. Tapi kok niku Gus sampe artinya. lalu kowe kok orang nak iri, Wong nah, kan enak Gus kumpul wong. Kowe ora enak enak. Kowe dhewe ngrasakno enak apa wong iku enak? Jadi sebetulnya ya, itu itu yang perlu saya peringatkan. Itu hukum wonten kali, wonten hukmu dengan arti hukum adus halal haram. Wonten hukmu keputusannya pengiran. Kalau sering kita ya, pakur nak dalu, ya, sirul kodok. Manusia sing apik niku kan buatan boros. Misalnya. Jadi kulo misalnya sing apik anak kulo ora boros kulo ora boros. Paham ngaruhin. Iku mau hukum fikih. Boros ku elek. Muga inal nak anu ikhwana. Tapi takokno bakule. Seneng boros seneng irit. Iya betul. Nah, pengiran ngatur rezeki liwat kesalahan fikih kadang. Gara-gara ana wong boros, tokone cepet su. Sugih. Ya kare. Lha nggih, Misalnya anak Mas Dun dididik efisien, efektif. Paling tuku jajan orang ewu, atau lima ratus. Jadi takoi, aku seneng mulu kulo pak. Jojon teh ah, Tidak ada. Iku no, ana hukum wah dari hukum fikih boros wae. Tapi hukumnya pengiran sering gak ngoten. Boros dadi rezekine toko sing sing ada. Nah, pun ngoten kalah sampean ambek ambek kersane pengen. Lawan ra kenek menyen kersane. Kode misalnya ada ngandani anak, ojo nih jalan jalan rapi. Uang kabera tersesat, gue di jalan-jalan kayak ditakoi. <laughs> Bagi pencari alamat, itu penting. Yang bertebaran di jalan-jalan. Iku jenis sepul kodo, mulane ya. pangeran ora sabok kandhani, tetap pinter pangeran. Iya. iya. iya. ana hukum fikih iku mau aja aja ning dalan-dalan rapi tapi ana hukum wa pangeran duwe strategi ini agak atur wong ning dalan-dalan wong alamat di nggak ada pangeran nih bang sampean mana kan sering doa subhanaka la ilma la nah ilma ma alam tanah ujung-ujungnya manusia itu la ilma apa lah kabeh ana hikmah. Terus cara kita tahu berhubung bingung nyantok nek eh, kabeh ana hikmah itu. Terus ora oh, iso nyontok tapi praktis ya kan dari iso iya, kaya ora. Ya padha mau. Kiai jagungan terus iki elek. Ya, tapi ana hikmah e, gara-gara rumanto nak mangan enak iku gak enak dhewean. Akhire wong sing ra kelar tuku melok mangan enak iku jenenge sirul kok. Kanca. <laughs> Paham? Ini wau kula nu kula nu ngandani bojo kula. Kula kan mesti jatah anak jajan kula itu setengah bor. Pembantu kula tak kandani, anak lagi di dhuwit kuwi kudu rodok boros. Jadi mboten sahe boros, Mas. rasanya cara wong tuwa antik cara tokone apa <laughs> cara warungnya apa ya Orang seneng warung mbek wong irit yo. Ya, Dadi hukum wae iku loro. Nek hukum standar iki barat yo ya nate. Nggih, Bet. Kudu dipikir. Wa kana lan ana sapa apa apa iku azizan. Iku dat sing menang fi mulki ing dalam kerajaan Allah hakim tu dat sing pikir Fi sun'i ing dalam agama Thank you Thank